Kepada segenap manajemen, staf, karyawan, karyawati Taman Motor yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kepada owner, pemilik taman motor. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini.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 Semoga niat kita, langkah kaki kita tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita seperti biasa Kajian kita di Jumat pekan ketiga Materinya membahas kitab yang ditulis Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi Hafizahullah Ta'ala Kitab yang berjudul Ahbabullah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas yaitu 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Menurut catatan saya bulan yang lalu kita telah menuntaskan golongan yang ke sembilan yaitu al-mujahidun, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tuntaskan Orang yang kesembilan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan memasuki bab baru. Hari ini kita akan masuk pada golongan ke-10 golongan orang yang ke sepuluh. Siapakah mereka? Yang ke sepuluh ini adalah orang-orang yang senang membaca Qul huwallahu ahad. Artinya senang membaca surat Al-Ikhlas. Orang yang senang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Bapak Ibu, kalau saya lihat di buku 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah, rupanya nomor 1 sampai nomor 9 itu ada di dalam Al-Qur'an semuanya. Mulai hari ini nomor 10 sampai nanti terakhir nomor 40 itu semuanya hadis Nabi. Jadi 1 sampai 9 itu di Quran semua. Sedangkan 10 hari ini nomor 10 sampai nomor 40 nanti terakhir itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pakai ini. Untuk untuk yang baca. Oh gitu. Silakan silakan. Ini aja diambil. Silakan. Baik. Saya akan ulang lagi. Jadi mulai hari ini kita akan memasuki bab baru di mana kita masuk pada golongan nomor 10 yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang senang membaca qul huwallahu ahad Maksudnya senang membaca surat Al-Ikhlas Surat nomor 112 Dalam daftar urut Al-Quranul Karim Baik Sekarang kita bacakan dalilnya Mana dalilnya yang menunjukkan orang yang suka membaca kul huwallahu ahad orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah silakan dibuka Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari Nomor asli ya, nomor asli. Nomor 7375. 7375 7375 Sahih Bukhari Silakan dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata silakan dibaca 7375 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam Ba'asa rojulan ala sariyatin. Silakan. Bahwa Nabi SAW pernah mengutus seseorang untuk melakukan sebuah ekspedisi militer. Baik, jadi Nabi pernah memerintahkan seseorang untuk melakukan sebuah ekspedisi militer. Ini ya pasukan ya, pasukan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Silakan. Dan kala itu utusan tersebut memimpin salat para sahabat Ya. Jadi pada saat itu orang yang ditunjuk oleh nabi ini untuk sebuah ekspedisi militer, dia memimpin sholat para sahabat sahabatnya. Fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Silakan ia membaca dalam sholatnya Ulhuwallahu ahad yaitu surah Al-Ikhlas. Nah, jadi si orang ini kalau mimpin sholat tidak pernah ninggalkan Kulhuwallahu ahad. Kayak kita kayaknya ini ya mirip kita ini. Kita kan kayak gitu ya. Insya Allah kan surat favorit ini. Ya, jadi jangan ada dusta di antara kita ya. Jadi favorit kita kalau sholat itu ya inna atau inna kul huwallah wal asri kul huwallah. Nah, kan gitu ya. Baik, pokoknya kul huwallah wahad itu mesti dibaca itu ya. Nah, kayak kita, kita banget ini. Ini ceritanya kita banget ini. Ya, kita lanjutkan. Lah orang ini tiap kali sholat mesti baca kul huwallahu ahad. Lalu apa yang terjadi? Falamma raja'u dzakaru dzalika nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Tatkala pula mereka menceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka pulang dari militer, ceritanya gitu. Ternyata mereka jamaah ini lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia mereka ini lapor bahwasanya orang ini kalau ngimami salat selalu baca kul huwallahu ahad. Ya. Assalamualaikum Apa yang terjadi? Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Silakan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. Tolong tanyakan kepada dirinya Mengapa ia melakukan hal yang demikian? Kata Nabi SAW kepada si pelapor ini, orang yang curhat ini, Bu ya kau tanya sama dia. Ya, itu kalau bahasa kita loh ya, bahasa PP Legi ini. Ya. Jadi, apa kamu tidak sebaiknya tanya sama dia? Tanya aja, kenapa tiap sholat ben sholat moco al-ikhlas? Kenapa? Kul wallahu Tanya sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Fasal fasaluhu. Silakan. Mereka pun menanyainya. Ternyata mereka makmumnya ini tanya, kenapa kamu ini kalau setiap kali mimpin sholat selalu baca kul huwallah wa ahad surat al ikhlas. Kira-kira kalau menurut kita ini apa ndak ada surat yang lain? Kan banyak surat yang lain. Kenapa kok mesti kul huwallah wa ahad? Kita dengarkan apa jawabannya orang ini. Faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Silakan. Lalu orang yang bersangkutan itu menjawab. Apa kata orang itu? Sebab surat itu adalah menggambarkan sifat Ar-Rahman dan aku sangat suka membacanya. Nah, kata orang ini di dalam surat itu Al-Ikhlas Kul huwallahu ahad itu ada nama-nama Allah. Jelas as samad Tuh, itu juga nama Allah, sifat Allah, ya. Lalu kemudian juga Allah itu tunggal, Maha Tunggal, Ahad. Nah, itu ya. Baik. Karena di dalam surat itu mengandung sifat Ar-Rahman. Selain itu, kata orang ini, aku senang cinta sama surat ini. Aku senang dengan surat ini. Lanjut, kita lihat. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Silakan. Lantas Nabi SAW bersabda Apa kata Nabi kepada para makmum Para jamaah yang melaporkan tadi Silakan Beritahukanlah kepadanya Beritahukan kepada orang itu Yang suka baca surat Al-Ikhlas Kalau sholat Silakan bahwasanya Allah mencintainya. Gara-gara dia mencintai surat Al-Ikhlas, maka Allah pun mencintai dirinya. Nah, ya Mangkane Ustaz Terawih itu kok mesti kul wallahu ahad ya ada nggak yang terawih rokaat kedua pasti kul wallahu ya? Ada ya? Oh sabar tenang ini beda ini ya Terawih itu tahajud itu mestinya surat yang panjang Panjang bukan yang pen bukan yang pendek Sedangkan yang dibaca oleh orang ini adalah Solat far Solat fardu Jadi mesti al-ikhlas Kul huwallahu ahad Baik. Berarti saya nanti berikutnya tidak apa-apa Ustadz ya. Membaca surat Al-Ikhlas terus. Nah Bapak Ibu nanti kita jawab ya. Nanti kita jawab. Baik sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dalil yang kita dengarkan tadi. Pelajarannya Bapak Ibu ada 10 Bapak Ibu. Ada 10 pelajaran. 10 pelajaran yang bisa kita ambil dari Eh, dalil yang kita dengarkan tadi. Satu, pelajaran pertama ini. Yang pertama, surat Al-Ikhlas termasuk kategori surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas termasuk surat Makkiyah. Maksudnya surat Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Makkiyah. Ya. Nah sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian Apa bedanya surat yang ada di dalam Al-Quran Ayat-ayat Makiyah sama ayat Madaniyah Surat yang diturunkan di kota Mekah Sama surat yang diturunkan di kota Madinah Apa bedanya? Ayo, siapa yang tahu? Kalau Mekah untuk manusia, kalau Madinah untuk orang yang beriman Si, Kalau Mekah untuk manusia, manusia. Oh, kalau Madinah surat yang diturunkan di Madinah untuk orang-orang yang beriman. Lah orang yang beriman itu ya manusia juga. Masalahnya gitu loh. Ya, <laughs> gitu. Baik kalau begitu. Ayo ada yang bisa umroh umroh. Ada peringatan, ada peringatan dari Allah peringatan keras berupa peringatan keras. Itu yang mana itu? Yang Mekah. Mekah. Kalau Madinah tidak keras peringatannya. Tidak ya. keras. Ringan-ringan aja. Ya. <laughs> baik, ya baik. kapa apa mencoba untuk menjawab. Ya, daripada nggak jawab. Ya, ayo Pak Dedi. Ah. Kalau di Madinah kebanyakan Madinah ini Makia. Makia, Makia. Kebanyakan arahnya ke tauhid. Tauhid, nah, terus. Madaniyah itu kebanyakan arahnya ke syariat. Ke syariat. Kalau Mekah itu ayat-ayatnya tentang tauhid. Kalau Madaniyah yang turun di Madinah, ayatnya tentang syariat. Nah, ini baru pas ini ya, agak pas ini ya. Ya, berarti umroh asalkan sudah terdaftar di travel itu ya sudah terdaftar oh, belum antum sudah daftar belum oh belum ya baik sekarang saya tunjukkan lengkapnya nih lengkapnya perbedaan antara surat makiyah sama surat madaniyah Ya perbedaannya. Yang pertama perbedaannya. Kalau ayat-ayat makia, ayat makia atau surat makia itu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah itu kalau turun maka itu makia semua itu sebelum tuh sebelum Nabi hijrah. Sedangkan kalau surat Madaniyah atau ayat Madaniyah adalah diturunkan kepada Nabi setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi kalau Makia sebelum Nabi hijrah, kan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi sebelum ke Madinah, hijrah ke Madinah itu Makia semua. Tapi kalau sudah Nabi hijrah ke Madinah, itu Madaniyah semua sudah. Ayatnya itu perbedaan pertama, perbedaan pertama. Ke, perbedaan kedua, perbedaan kedua. Ya. Perbedaan kedua, ya, perbedaan kedua adalah ya ini ini perbedaan yang kedua adalah surat-surat makiyah atau ayat-ayat makiyah berisi penetapan tauhid tentang tauhid dan akidah yang lurus. Pokoknya semua ayat makiyah itu tentang tauhid. Termasuk ini kul huwallahu ini tauhid ini, tauhid. Ya. Baik itu tauhid rububiyah, baik itu tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat baik itu tentang tauhid, tentang penciptaan alam semesta, ini adalah yang menciptakannya Allah Azza wa Jalla atau tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah atau tauhid asma wa sifat tentang nama-nama Allah. Itu semua turunnya Mekah semua itu, Mekah, Mekah, Mekah semua. Adapun kalau surat Madaniyah atau ayat Madaniyah itu isinya perincian tentang ibadah dan muamalah, ibadah dan muamalah. Ya, tentang masalah nikah, ya, masalah waris, ya, masalah itu itu Madaniyah semua itu, Madinah semua itu. Pokoknya kalau Mekah itu ayatnya tentang akidah semuanya ya tentang tauhid. Sedangkan kalau Madinah itu ayat-ayatnya tentang masalah ibadah ya seperti misalnya tentang masalah apa ini zakat masalah puasa masalah haji umroh nah, itu itu madaniyah semua itu ayat-ayatnya baik sekarang kita akan uh, tunjukkan yang terakhir perbedaannya nomor tiga nomor tiga iya nomor tiga ini kalau surat Madaniyah, Madaniyah yang Madinah, yang Madinah biasanya diawali dengan ayat Madaniyah ya, Madani, Madaniyah yang turun di Madinah. Biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu Madinah itu. Itu Madinah itu. Kalau Mekah tidak ya ayyuhalladzina amanu. Mekah itu ya ayyuhan nas Wahai orang-orang eh, Wahai manusia Kalau uh, Madinah Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Itu yang dimaksud oleh Abu Hurairah tadi Ya, kalau Mekah itu tentang manusia, kalau Madinah orang yang beriman. Padahal orang beriman juga manusia. manusia. <laughs> Jadi maksudnya itu adalah awal ayat, awal ayat. Kalau Madania ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Mekah ya ayuhan nas. Saya tanya, ada ayat puasa Ramadan. Gimana bunyinya ayat puasa Ramadan? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم itu Mekah atau Madinah Madinah ya ada lagi Ya apal semua kok ini apal semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslim. Itu Madinah atau Mekah? Madinah. Pokoknya diawali ya ayyuhalladzina amanu. Termasuk ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ya wa may yuti illaha wa rasula faqad faza fawzan azima itu Madinah atau Mekah Madinah kalau gini, kalau gini. Ya ayyuhan nasuttaqu Robbaku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi dan seterusnya ila akhir ayat ya itu ayat madani apa ayat makkah Ya. <laughs> ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka dia termasuk ayat-ayat Mekah atau Madani? Ya. PR, PR, PR, PR. Ya. Jadi jawabannya Bapak Ibu daripada PR nanti ya. Jawabannya adalah surat Madaniyah itu isinya ada 20 surat. Surat Madaniyah itu. Salah satunya adalah surat An-Nisa. Itu Madani. An-Nisa itu sedangkan yang kita baca tadi itu Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul khalaqakum itu surat apa itu? An-Nisa ayat nomor berapa? Ayat 1. An-Nisa turun di mana tadi? Madinah. Ya, baik. Jadi jangan terkecoh. Jadi memang harus betul-betul dipelajari, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor dua pelajarannya. Pelajaran nomor dua. Surat ini, surat Al-Ikhlas memiliki banyak nama. Surat Al-Ikhlas itu memiliki banyak nama. Namanya banyak. Nama lainnya banyak. Ini menunjukkan keistimewaan surat Al-Ikhlas karena memiliki nama yang banyak. Ya. Adapun nama yang populer, nama yang masyhur adalah Al-Ikhlas. Itu nama populer itu masyur. Adapun nama lain yang lain, nah nama lain surat Al-Ikhlas yang lainnya adalah banyak diantaranya. Satu, atau saya sebutkan A gitu aja yang A nama lain surat al-ikhlas yaitu surat al-asas pokok asas itu pokok azas ya itu kalau kita tapi kalau bahasa Arab kan asas us ya usul asas pokok B surat kul huwallahu ahad jadi boleh ibu-ibu bapak-bapak memberi nama lo kok tidak dibaca tadi surat kul huwallahu ahadnya nah, itu itu boleh Kenapa? Karena ini nama lainnya surat Al-Ikhlas, ya. Terus yang C, surat At-Tauhid. Surat At-Tauhid karena di dalamnya tentang tauhid. Yang D kecepatan. Ya. Yang A surat Al-Asas atau Azaz. Yang B surat Kul huwallahu ahad. Yang C surat At-Tauhid. Yang D surat Al-Iman. Surat Al-Iman. Baik. Itu D. Yang E, yang E, surat At-Tafrid. Tafrid. Apa itu tafrid? Ketunggalan. Tunggal. Karena disebut Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu ahad, esa, satu tunggal, ya. Surat At-Tafrid, Tafrid ya ketunggalan artinya tunggal yang F yang F surat An-Nisbah surat An-Nisbah ya surat An-Nisbah apa itu nisbah penasapan atau penisbahan penasapan atau penisbahan kenapa karena nanti Bapak Ibu tak tunjukkan dalil Surat Al-Ikhlas ini turun ada kronologisnya Ada asbabun nuzulnya Makanya sampai disebut surat an-nisbah Atau penisbahan Atau eh, apa ini penasapan Orang-orang musyrik itu tanya sama Nabi Wahai Muhammad Apa nasabnya Tuhanmu Bayangkan Nabi ditanya, nasabnya Tuhanmu itu siapa? Langsung turun ayat, lam yalid walam yulan. Allah itu tidak punya anak, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Berarti Allah tidak punya binti, tidak punya bin, tidak punya keturunan. Allah itu tunggal. Nah, itu. Jadi e, turunnya al-ikhlas ini gara-gara pertanyaan orang musyrik, Tuhanmu itu nasabnya apa? Nasab Tuhanmu. Bayangkan Kurang ajarnya orang musyrik ini ya. Sampai turun surat Al-Ikhlas. Makanya Al-Ikhlas itu punya nama lain An-Nisbah. Apa itu nisbah? Penisbahan. Nah itu ya. Yang G, yang G, yang G. Surat al muawidah Ya, surat al muawidah surat pelindung. Lo Ustaz, sebentar, surat al muawidah al muawidah Surat pelindung namanya. Lo Ustadz katanya surat pelindung itu kul a'udhu birobin nas sama kul a'udhu birobil falak. Katanya itu. Lah ini kan tidak ada di dalamnya itu pelindung kan tidak ada. Ya, kalau kul a'udzu birabbin nas eh, katakanlah Muhammad eh, apa ini aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Lo jelas. Kul a'udzu birabbil falak Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Rob. Apa ini pemilik uh, apa ini? Kulaudu birabil falak, ya. Uh, eh, subuh. Nah, waktu subuh kan begitu. Maka la kalau qul ahad ini kan tidak ada di situ perlindungan. Jadi gini, tolong dibedakan antara al muawidah sama al-muawwidhatain. Nah, itu beda. Satunya Al-Mu'awidha. Kalau disebut Al-Mu'awidha, itu tiga-tiganya. Ayo dibaca surat Al-Mu'awidha. Surat al muawidha berarti berarti yang dibaca adalah kul wallahu ahad, kul audu birabil falak, kul audu birabil nas. Atau kalau dibalik kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak, kul huwallahu Itu al muawwidzah. Tapi kalau dibaca al muawwidzatain ada penambahan tain, tain. Al muawidatain itu yang dibaca cuma dua saja kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas atau kalau dibalik kul a'udzu birabbin nas dengan kul a'udzu birabbil falaq bisa dipahami di sini jadi kalau al muawwidzah itu berapa surat tiga kalau al muawwidzatain berapa surat dua surat ya makanya al ikhlas punya nama lain al muawwidah surat pelindung nah seperti itu baik sampai di situ ini materi pelajaran nomor dua nomor tiga nomor tiga pelajaran nomor tiga jadi bagi yang baru datang mungkin yang tertinggal saya sedikit ringkas saja ya hari ini kita masuk yaitu materi baru tentang orang yang dicintai Allah nomor 10. Siapakah orang yang dicintai Allah yang nomor 10 ini? Yaitu orang yang sering membaca kul wahad surat Al-Ikhlas. Tadi dalilnya sudah kita bacakan, saya nggak mau ulang lagi ya. Jadi intinya ada seseorang yang sering baca Al-Ikhlas lalu ditanya kenapa kamu sering membaca surat Al-Ikhlas? Karena aku mencintai surat ini. Lalu kata Nabi, sampaikan kepada orang itu bahwasanya Allah mencintai orang tersebut karena dia mencintai kul ahad. Lah ini sekarang pelajarannya. Pelajarannya sudah dua lewat. Sekarang pelajaran nomor tiga. Pelajaran nomor tiga Sebab turunnya surat ini, nah ini tadi yang saya singgung. Sebab turunnya surat ini adalah sebab turunnya surat ini adalah berdasarkan riwayat Tirmidzi. Ayo dibuka, dibantu Pak Didi. Berdasarkan riwayat Tirmidzi nomornya 3364 jilid tiga jilid tiga belakang sendiri Mas Dodi ya itu betul Tirmidhi nomor 3364 dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nah, silakan dibaca Tirmidhi 3364 Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an bahwa orang bahwa orang-orang yang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW. Apa itu kata orang musyrik? Ya berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Sebutkanlah sifat-sifat Robmu kepada kami. lo seperti itu. Sebutkanlah sifat-sifat Robmu kepada kami. Lanjut. Maka Allah menurunkan ayat yaitu Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Teruskan, lanjut. Yang artinya katakanlah Muhammad. Ya. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Roh yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Baik, lanjut paling bawah, agak bawah. Teruskan, ketemu nanti Abul Aliyah. Ya, dari Abu Al-Aliyah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu menyebutkan beberapa tuhan mereka. Kemudian mereka orang-orang musyrik berkata, silakan, ayo. Dari Abu Al-Aliyah. Geser terus bawah. Hah? Ya, gak apa-apa. Nanti ada kalimat itu. Ya. Dari Abu Al-Aliyah, dari Ja'far dari Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi dari Abu Al-Aliyah bahwa Nabi menyebutkan Gak ada Udah ada Oh ya Silakan tiga tiga 3364 betul Tirmidzi 3364 Silakan Di situ orang-orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Silakan bawa sendiri. Ya. Ya, betul. Dari Abu Al-Aliyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu menyebutkan beberapa rob mereka. Tuhan mereka bukan rob. Beberapa Tuhan mereka kemudian mereka berkata. Mereka yang dimaksud di sini orang musyrik. <coughs> Maaf, orang musyrik. Lanjut teruskan. Sebutkan nasab Tuhanmu kepada kami. Teruskan. Abdu bin Humaid berkata. Ya. Kemudian Jibril datang kepadanya dengan membawa surat ini yaitu kul huwallahu ahad. Nah, terus kemudian? Kemudian ia menyebutkan seperti itu dan tidak menyebutkan padanya dari Ubay bin Ka'ab. Baik, stop sampai di situ. Jadi ketika Nabi menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka, orang-orang musyrik, lalu orang musyrik berkata, kalau begitu sebutkan nasabnya Tuhanmu nasab Tuhanmu. Langsung Jibril atas perintah Allah menurunkan Allah menurunkan surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Intinya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu ndak punya nasab, ndak punya binti, ndak punya bin, ndak punya anak keturunan. Allah itu tunggal Ahad Esa Nah, tidak seperti Tuhan-Tuhan mereka. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi uh, asal usulnya surat ini turun ya gara-gara pertanyaannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menanyakan tentang nasab Tuhan, nasab Allah Azza wa Jalla. Allah tidak punya nasab. Ya. Kita lanjutkan sekarang nomor 4, pelajaran nomor 4. Surat Al-Ikhlas ini, surat Al-Ikhlas ini dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sembilan keadaan. Nah, ini surat Al-Ikhlas ini dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sembilan keadaan. Kapan saja baca Al-Ikhlas ini? kita disyariatkan membaca kul wallahu wahat itu kapan saja, sembilan keadaan. Anda boleh catat, boleh tidak. Yang pertama, berarti yang A gitu aja ya. A, B, C, D, E, berarti sampai I nanti. Sampai I, sembilan totalnya, sembilan. Yang A, dibaca pada saat menjelang tidur. Mau tidur, baca kul wallahu wahat. Mau tidur. Ayo, mau tidur Dalilnya langsung kita kasih dalil. Mau tidur baca kul Dalilnya Sahih Bukhari dibuka. Nomornya 5017 Bukhari. Ya, Bukhari 5017. 5017 5017 ayo dibaca dari Aisyah radhiyallahu anha baca dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa biasanya Nabi SAW bila hendak beranjak ke tempat tidurnya. Pelan-pelan Pak Didi ya, pelan-pelan. Nanti di sini ada kalimat yang menarik ini. Ulang lagi, biasanya Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bila hendak beranjak ke tempat tidurnya pada setiap malam. Terus beliau menyatukan kedua telapak tangannya. Stop sampai situ dulu. Nabi kalau mau tidur malam kedua telapak tangannya disatukan. Gimana itu disatukan? Ditempelkan gini. Bukan ditumpuk begini, bukan. Tapi disatukan. Sudah. Terus ngapain Pak Didi? Teruskan. Lalu Meniup dulu, bukan baca dulu. Niup dulu, ditiup dulu. Tium. Terus setelah itu Pak Didi? Dan membaca. Terus. Dan Terus. Begitu habis baca Pak Didi lanjut Setelah itu beliau mengusapkan dengan kedua tangannya Pada anggota tubuhnya yang terjangkau olehnya Nah sudah dan itu dilakukan tiga kali gitu ya Jadi eh, selama ini kita gimana? Tangan diangkat baca dulu Kulullah wahad kulaudu kul falak, kulaudu a'udzu nas. Tiup. Keliru. Salah. Niup dulu baru baca. Kuali, kuali. Kuali. Jadi jangan kayak dukun. Dukun itu habis kemudian jampi-jampi. Itu salah. Itu dukun. Lah ini bukan dukun ini. Iya. Ini Nabi ajarkan tiup dulu tangannya Baru baca kul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid dan seterusnya. Kul a'udzu birabbil falak dan seterusnya. Kul a'udzu birabbin nas langsung diusapkan. Sudah diusapkan, lalu ngangkat lagi tangannya, niup dulu. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas usapkan. Punggung, kaki sudah dua kali ya. Ngangkat lagi tangan. Tiup dulu. Lalu baca lagi. Itu yang benar. Selama ini kualik semua. Oh. Ini ya, dalilnya di mana tadi? Bukhari nomor 5017. Nah, 5017. Hah? Ya, silakan. Ayo. Dia memulainya dari kepala. Terus. Wajah. Terus. Dan para anggota yang dapat dijangkaunya. Hal itu. Hal itu beliau ulangi sebanyak tiga kali. Jadi pertama kali ngusap itu kepala dulu habis kepala baru wajah, habis wajah kemudian tangan dan yang bisa kita jangkau. Diulangi lagi, baca itu tadi. Niup dulu terus baca, diusap lagi kepalanya, terus wajahnya, tangannya, badannya, kakinya. Lalu niup lagi yang ketiga kalinya. Setelah itu baca lagi. Begitu seterusnya. Nah, yo, mulai nanti malam diterapkan. Ustadz ini kalau tidur siang ini ya kayak gini tak Ustadz. Ini tadi tidur apa tadi? Malam. Ya, tidur malam. Ya, baik kita lanjutkan. Sekarang yang nomor B. Kapan baca Al-Ikhlas ini? Yang A tadi kan saat menjelang tidur. Yang B, yang B adalah dibaca pada saat merukyah. Rukyah. Jadi kalau panjenengan mau merukyah orang, baca al-ikhlas, dibacakan. Itu, dirukyah. Meskipun orang yang dirukyah mengatakan, wah oh, lama diwajahi al-ikhlas toh. Loh, mohon maaf ini ya, mohon maaf ini. Gaman, tahu gaman? Apa gaman? senjata pedang itu kalau yang megang bayi manfaat tidak kayak semua apa bayi tapi kalau yang megang gaman pedang itu adalah ahlinya ahlinya manfaat makanya juru rukia itu kalau memang dia sudah ahlinya ngerti tentang seluk beluk jin ya iso manfaat mujarab. Tapi kalau dia ini juru rukianya malah pelaku maksiat, Ya gak bisa. Lah wong juru rukyanya LGBT. Ya gak bisa lah. Ya. Lo memang ada juru rukyah LGBT. Gak tahu saya, katanya ada. Gak tahu saya. Saya ya. gak tahu. ya seperti itu. Nah, hati-hati. Ya, juru rukianya suka bergelimang melakukan dosa. Ya gak berfungsi. Seperti itu ya. Baik. Jadi ini menunjukkan senjata itu akan bermanfaat tergantung siapa yang menggunakannya. Makanya kalau ada orang di Rukia ya dibacain ayat kursi, al-ikhlas, terus komen, Walah di Rukia ya, moco ayat kursi aku ayo ya iso. Kok dice? Awak dirimu dengan dia beda level. Mungkin kamu ndak aku balak balik baca ayat kursi, gak mempan ya. Mungkin mungkin dalam hal ini gak pengaruh, tapi bisa jadi dia yang baca pengaruhnya besar. Seperti tadi pedang dibawa sama bayi, ya kedeodek sama bayi. Lo ndak ngerti apa-apa, gak manfaat. Coba pedang dipakai sama pendekar. Oh, Uh, faham maksudnya di sini? Nah, itu. Jadi itu mana dalilnya dibaca saat merukia. Dalilnya adalah Sahih Bukhari lagi. Nomornya 5735. 5735. Kalau ini beda lagi, merukia lo ini, ini merukia, bukan mau tidur, bukan mau tidur. Bukhari 5735, Sahih Bukhari 5735. Ini merukia, bukan mau tidur. Ayo, baca Pak Didi dari Aisyah lagi, radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri beliau sendiri dengan muawidah yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Itu kurang satu itu. Kurang satu itu al muawidat itu mestinya ada al-ikhlasnya. Terjemahannya salah terjemahannya. Jadi al-falaq dan Anas, Anas dan Al-Falak plus Al-Ikhlas. Karena di situ tidak ada tain. Kalau disebut Ta'in, ini benar terjemahannya. Anas sama Al-Falak. Lah ini disebutkan Al-Muawidah. Al-Muawidat. Berarti ya Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas atau Anas, Al-Falak, Al-Ikhlas. Gitu ya. Lanjut teruskan, ulang lagi, ulang lagi dari Aisyah dirubah nanti terjemahannya. Dan Aisyah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meniupkan kepada diri beliau sendiri dengan dengan muawidah. Baik, surat yaitu surat An-Nas, surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Betul, ketika ketika beliau sakit menjelang wafatnya. Nah, ketika Nabi sakit menjelang ajal, Nabi melakukan ini. Lanjut. Dan tatkala sakit beliau semakin parah. Ketika sakit beliau tambah parah, maka Aisyah melakukan lanjut. Saya yang meniup dengan kedua surat dengan ketiga surat tersebut. Ya. Dan saya mengusapkannya dengan tangan beliau sendiri karena berharap untuk mendapatkan berkahnya. Baik. Jadi ketika Nabi sakitnya bertambah berat, maka yang baca bukan Nabi, yang membaca itu Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ditiupkan ke tangan Nabi, tangan Nabi sendiri yang mengusapkan ke tubuh beliau. Karena tangan Nabi lebih berkah daripada tangannya Aisyah. Maksudnya Aisyah begitu, ya. Tangan Nabi lebih berkah, lebih berbarokah daripada tanganku. Jadi Nabi sendiri yang usapkan setelah Aisyah meniupkannya. Nah, seperti itu. Berarti ini metode rukyah. Metode rukyah. Jadi boleh habis baca terus ditiupkan. Lalu setelah itu diusapkan karena ruk rukyah. Ya. Sekarang yang nomor C, yang C. Dibaca kapan al-ikhlas itu dibaca? Dibaca pada rokaat kedua dibaca pada rokaat kedua dalam sholat sunnah qobliya subuh gitu ya jadi surat al-ikhlas ini yang C dibaca pada rokaat kedua dalam sholat sunnah qobliya subuh. Nama lainnya sholat sunnah qobliya subuh itu apa? Sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Baik, rokaat pertama itu baca apa? Rokaat pertama. Betul, al-kafirun. Rokaat kedua baru. Kul wa ahad. Ya. Mana dalilnya? Dalil. Sahih Muslim. Dibuka. Nomornya 726. Muslim 726. Sahih Muslim 726 Atasnya 1195 Silakan. Atasnya 1195. Sahih Muslim 726. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa dalam dua rakaat fajar Rasulullah SAW membaca surah Al-Kafirun dan Allahu Ahad. Nah, seperti itu ya. Sekarang poin yang D, yang D. Kecepatan? enggak ya cukup ya. D. Kapan surat Al-Ikhlas itu dibaca? Yang D dibaca pada rokaat kedua sama seperti atas kalimatnya Gak usah ditulis lagi tinggal dikasih anu aja isarat aja seret seret gitu aja ya dibaca pada rokaat kedua dalam sholat sunnah ba'da tawaf ba'da tawaf setelah tawaf dan ini setelah tawaf ini dibaca, dilakukan sholatnya di mana? Di belakang? Bukan di Ismail. Makom Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim. Kan dua rokaat itu setelah tawaf, sebelum sa'i, sebelum sa'i, sebelum minum air zam-zam. Nah itu ya. Jadi dibaca pada rokaat kedua dalam sholat sunnah ba'da tawaf. Rokaat pertama Al-Kafirun Rokaat kedua Al-Ikhlas Mana dalilnya? Dalilnya panjang Tentang tata cara hajinya Nabi anda tulis saja dalilnya ya yang penting tahu ada dalilnya Sahih Muslim nomornya 1218 1218 Sahih Muslim 1218 Atasnya 2137. Coba diintip dulu. Kira-kira itu pendek tak panjang. 1218 atasnya 2137. Gimana Pak Didi? Panjang ya? Panjang tentang hajinya Nabi ya. Panjang. Baik, kita lanjutkan sekarang yang E. Yang E. Kapan surat Al-Ikhlas itu dibaca? Yang E adalah dibaca setiap selesai sholat fardu. Dibaca setiap selesai sholat fardu. Jadi zikir pada sholat. Zikir pada sholat. Gimana zikir pada sholat itu baca apa? Setelah sholat fardu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jad la ilaha illallah wahdahu la syarika taala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kemudian La ilaha illallah wahdahu la syarik uh, eh, apa ini gimana? Uh, apa ini? Bukan, bukan. Sebelum Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Sebelum itu, sebelum itu, ya. Uh, di situ disebutkan Bukan, bukan, bukan, bukan, bukan ayat kursi, bukan ayat kursi, ya. Uh, di situ disebutkan uh, sebentar, yaitu di uh, sebentar. Setelah Allahumma la mani alima ataita wa lima manata wa la yanfa'u dal jaddi minkal jad la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu ya la ilaha illallah wala na'budu illa iya lahun ni'matu walahul fadlu walahu sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun baru kemudian Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika itu baru kemudian baca subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali lalu ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syahin qadir khusus subuh dan maghrib khusus subuh dan maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulis kau dipakai Pakai tambahan yuhyi wa yumitu. Itu subuh sama maghrib. Yaitu dibaca 10 kali subuh, 10 kali maghrib. Asar boleh baca yuhyi wa yumitu. Ada dalilnya. Dibaca 10 kali juga. Setelah itu baru ya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat kursi. Lalu bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu Birobil falak bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbin nas, khusus subuh, khusus subuh ditambahi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Kelar, yaitu zikir habis salat. Jadi nggak ada bacaan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun ma'bud la ilaha illallah hayyun baqa la ilaha illallah itu ya seperti itu. La ilaha illallah, la ilah dan tidak ada yang seperti ini ya. Tidak ada. Apalagi pakai ada tambahan wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illallah Muhammad dan seterusnya baru membaca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tidak ada yang seperti ini ya. Baik ya tidak ada atau misalnya istighfarnya ditambah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih enggak ada hanya Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. simple ya seperti itu ya jangan ditambah-tambahi supaya kelihatannya menarik tambah salah kabe nanti ya karena ibadah zikir ini ibadah sedangkan ibadah nggak boleh berkreasi tidak boleh berinovasi nggak boleh anda kalau urusan dunia silakan berinovasi beli mobil di taman motor oh kan gitu ya diinovasi kurang ini kasih stiker, ini kasih ini, modifikasi, nggak apa-apa, kasih salon ini, kasih ini, nggak apa-apa, urusan duniawi, tapi ibadah jangan diinovasi. Ikuti saja apa yang Nabi ajarkan terutama masalah zikir. Ya baik. Terus kemudian jadi itu tadi zikir ba'da salat. Mana dalilnya? Dalil Abu Dawud. Dalilnya Abu Dawud nomornya 1523 1523 Abu Dawud. Apa betul baca Al-Ikhlas itu pada saat Eh, setelah selesai sholat fardu. Abu Dawud 1523. Ya, silakan baca. Dan ini Amir radhiyallahu an ia berkata. Ya. Rasulullah SAW telah memerintahkan kami ya. untuk membaca surah-surah Muawidat. Al Muawidat ya, ingat nggak pakai tain lo ini, nggak pakai tain. Al Muawidat surat yang berisi silakan surat yang berisi permintaan perlindungan kepada Allah. Seperti hati-hati nanti di situ <coughs> ada satu tambahannya kurang di situ. Silakan. Seperti seperti surat Al-Ikhlas. Terus. Al-Falaq. Terus. Dan anak. Setiap setiap selesai sholat. Nah itu yang betul terjemahnya, ya. Baik, karena al muawidat kita lanjutkan sekarang yang nomor berapa ini? F, nomor 6 F. Kapan surat Al-Ikhlas itu dibaca? Dibaca pada saat berpikir atau bertanya tentang zat Allah. Jadi saya ulang, surat Al-Ikhlas ini dibaca pada saat berpikir. Berpikir apa berpikir? Berpikir itu yang baku, pakai P. Ya. P, berpikir bukan berpikir. Itu yang baku itu apa? Gak bisa. Ya. Itu ya wong Arab itu ngomong F ya fa. Iya, Berpikir. ya, kata siapa orang Sunda tidak bisa mengucapkan huruf ya huruf F itu. Ya, itu fitnah itu. Ya. Fitnah. ya. Baik, padahal sudah nyebut F tadi ya dibaca pada saat berpikir atau bertanya tentang zat Allah, tentang zat Allah. Maksudnya gimana? Gini Bapak Ibu. Begini, ketika Bapak Ibu e, melihat sesuatu yang indah, contoh melihat pegunungan. Muncul dalam hati kita sebuah pertanyaan. Hati-hati kita digiring oleh setan. Kita digiring. Coba kau lihat gunung itu betapa indahnya Ayo, siapa yang menciptakan gunung itu? Maka dalam hatinya juga jawab, Allah yang menciptakan. Sudah ya? Ketika melihat lautan yang indah, muncul dalam hatinya pertanyaan, coba kau lihat lautan yang luas ini, siapa yang menciptakan? Muncul dalam hatinya jawaban, Allah yang menciptakan. Di malam hari lihat bintang gemintang yang ada di langit. Muncul dalam hatinya. Coba kau lihat bintang-bintang yang di langit itu. Betapa indahnya langit itu. Maka siapa yang menciptakan langit itu, bintang itu. Maka muncul dalam hatinya jawaban. Allah. Ujung-ujungnya nanti dia akan menyudutkan kita. Lah kalau semuanya itu diciptakan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? mampu. Anda kalau sudah menemukan titik ini, kata Nabi, langsung baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surat ini dibaca saat kita digiring oleh setan, oleh iblis untuk mempertanyakan zatnya Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Kira-kira panjenengan pernah yang seperti ini? Pernah mungkin ya, pernah mungkin ada sebagian kita digiring lalu siapa yang menciptakan Tuhanmu? Yang menciptakan Allah. Lah kalau semuanya Allah yang menciptakan, Allah sendiri siapa yang menciptakan? Langsung membaca Al-Ikhlas. Mana dalilnya? Abu Dawud. Nomornya 4722. Abu Dawud nomor 4722. Silakan dibuka 4722 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, "Ya. Aku mendengar Rasulullah alaihi sabda." Isinya. Lalu dia menyebutkan seperti hadis tersebut. Ya. Beliau bersabda. Silakan. Jika mereka mengucapkan demikian. Jika mereka mengucapkan demikian, ya, terus maka ucapkanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah ilah yang ber bergantung kepadanya. Terus. Segala sesuatu. Terus. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya hadis ini ada kepanjangannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya seseorang mengucapkan kalimat tadi dalam hatinya. Siapa yang menciptakan Allah Maka Nabi memerintahkan kita Bacalah Qul huwallahu ahad Dialah Allah yang Maha Esa Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Lanjut Pak Didi. Setelah baca Al-Ikhlas. Setelah itu hendaklah ia meludah ke arah kiri sebanyak tiga kali. Jadi meludah ke kiri tiga kali. Gak pakai kek, gak pakai hanya meludah biasa saja tiga kali habis baca al-ikhlas jadi bukan meludah dulu baru baca al-ikhlas bukan baca al-ikhlas dulu baru meludah tiga kali terus dan mohon perlindungan kepada Allah dan syaitan. Lalu baca ta'awud. A'udzu billahi Jadi urut-urutannya adalah al-ikhlas dulu dibaca, meludah nomor dua meludah ke arah kiri tiga kali nomor tiga baca taud dan ada lagi satu tambahan dalam riwayat yang lain dan dan tinggalkan pikiran itu jangan dipedulikan tinggalkan pikiran itu alihkan kepada yang lain Nah, seperti itu ya. Karena jelas setan ingin menyesatkan kita, memunculkan syubhat dalam diri kita tentang keraguan-raguan atas keesaan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu ya. Baik. Oh ya ada. Itu memang ada. Coba-coba nah, coba dibuka 47 uh, eh, bukan 47. Ya betul 4721. Iya, iya, sebelumnya. Coba dibuka. Tinggal geser aja tadi itu. 4721. Ayo dibuka dari Abu Hurairah. Silakan. Ya, baca. Ya, 4721. Dari Abu Hurairah ia berkata. Silakan. Rasulullah Isinya. Manusia akan selalu bertanya-tanya hingga dikatakan. Ya ia makhluk yang Allah telah menciptakannya. Lalu? Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Loh, itu kadang-kadang dalam hati kita. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Lanjut. Maka siapa saja mengalami hal semacam itu. Hendaklah. Hendaklah ia mengatakan. Amantu billah. Silakan. Aku beriman kepada Allah. Loh, itu salah satu tipsnya juga langsung ucapkan Aman tu billah aku beriman kepada Allah selain baca al-ikhlas tadi Memang ada beberapa tips yang Nabi sampaikan. Baik, sekarang kita lanjutkan yang nomor berapa? G. Poin G. Kapan al-ikhlas ini dibaca? Yang G, dibaca pada saat rokaat kedua. Rokaat kedua dalam sholat sunnah ba'da maghrib. Sholat sunnah ba'da maghrib. Badiah. Berapa rokaat habis maghrib itu? Dua rokaat. Nah rokaat kedua baca apa? Kul Mana dalilnya? Buka tirmidhi Nomornya 431, Tirmidhi 431. Baca. Tirmidhi 431. Silakan. Baca yuk. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya ia berkata, Iya. Aku tidak bisa menghitung berapa banyak yang kudengar dari Rasulullah SAW Lanjut. saat membaca kul kul ayuha kul ya ayuhal kafirun dan kul huwallahu terus pada dua rakaat setelah maghrib. Nah, dua rakaat setelah maghrib. Rakaat pertama kul ya ayuhal kafirun, rakaat kedua kul huwallahu ahad. Nomor berikutnya H, nomor delapan. Nanti tak tes dulu ini satu persatu Al-Ikhlas itu dibaca kapan saja. Ya. Yang hal surat Al-Ikhlas ini dibaca setiap zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi dan zikir petang. Oh. Dalilnya Tirmidhi buka Tirmidhi Nomornya 3575. Tirmidhi nomor 3575. Tirmidhi, Sunan Tirmidhi nomor 3575. Silakan dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an. Silakan. Oh, maaf maaf. Darinya dari uh, Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib. Dari bapaknya ia berkata, silakan. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib radhiyallahu an dari ayahnya ia berkata, ya. pernah kami keluar di malam hari yang gelap gulita diiringi dengan hujan untuk meminta Rasulullah SAW agar melakukan sholat untuk kami. Lanjut. Abdullah bin Ubaid melanjutkan. Kemudian. Kemudian aku pun mendapati beliau. Terus. Maka beliau bersabda, ucapkanlah. Namun. Namun aku tidak mengucapkan apapun. Terus. Beliau mengulangi sabdanya, ucapkan namun aku tidak mengucapkan apapun. Beliau kembali mengulangi sabdanya, ucapkan. Maka aku bertanya, apa yang harus aku ucapkan? Terus. Beliau menjawab. Ya. Ucapkanlah kul huwallahu ahad. Terus. Dan surat dan dua surat pelindung. Yaitu. Yaitu al-falaq dan an nah Kapan? Kapan? yaitu di sore dan di pagi hari sebanyak tiga kali sebanyak tiga kali ya terus lanjut Sejatinya tiga surah tersebut akan melindungimu dari segala mara bahaya. Baik, seperti itu. Ya, terhindar dibaca tiga kali, tiga kali. Baik, kita lanjut sekarang yang H, uh, yang I terakhir nomor sembilan. Kapan al-ikhlas itu dibaca? Dibaca pada rokaat ketiga dalam sholat sunnah witir. Dibaca pada rokaat ketiga dalam sholat sunnah witir. Ya. Witir tiga rokaat Witir tiga rokaat Rokaat pertama baca apa biasanya surat Al-Ala Surat Sabi Hisma. Yang nomor dua surat apa? Al-Kafirun Yang ketiga rokaat ketiga baca apa? Al-Ikhlas Kul wallahu Seperti itu Kalau witirnya meksa rokaat Al-Ikhlas Al-Ikhlas ya, ya sudah jangan dibaca semua Ya Jangan dibaca semua. Yang sunnah itu begitu Bapak Ibu. Kalau tiga rakaat al-ala ya itu terus kemudian apa ini al kafirun terus kemudian al al ikhlas ya seperti itu. Adapun ada imam itu yang rokaat terakhir digabung KB al ikhlas diwaca, al falak dibaca anas dibaca. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Sunnahnya itu cuman al ikhlas saja seperti itu. Baik kita lanjut ke dalil-dalil Ibnu Majah Ibnu Majah Nomornya 1171 1171 1171 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ia berkata silakan Rasulullah SAW melaksanakan sholat witir dengan membaca ya Kasimisna robikal a'la. Terus. Dan kulia ayuhal kafiru. Terakhir. Serta kul huwallahu Nah, seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Boleh tidak witir itu lima rokaat? Boleh tidak witir tujuh rokaat? Boleh. Bahkan pernah witir sembilan rokaat Nabi pernah lakukan. Lah kalau sembilan rokaat itu baca apa itu kira-kira? Ayo. Tadi kan sabisma, surat Al-A'la, terus kemudian surat Al-Kafirun, lalu surat Al-Ikhlas. Lah kalau witirnya lima rokat bisa juga agak lima rokat Baca apa itu? Al-Ikhlas KB. Oh, ini pecandu ah, favorit al Ikhlas gak apa-apa ya masalah karena cinta beliau sama al Ikhlas <laughs> ya. baik jadi maka Eh, dalam hal ini suratnya bebas Bapak Ibu sekalian suratnya bebas yang penting dari lima rokaat itu kalau bisa jangan sampai tidak menyertakan surat al ikhlas dan juga surat an eh, al kafirun dan surat al ala ala jadi caranya adalah supaya bacanya urut kalau lima rokaat sebelum ala ala itu surat apa ayo dibuka surat ala ala itu surat nomor berapa 80 berapa? Surat Al-Ala itu adalah 87. Ya, berarti sebelumnya adalah Al-Buruj sama At-Tariq. Ya, dibaca Al-Buruj rakaat pertama, At-Tariq rokaat keduanya Rokaat ketiga baru Sabi Isma Rokaat keempat Al-Kafirun Rokaat kelima Al-Ikhlas Itu kalau mau oh, urut Ya sunahnya begitu, urut-urut sunahnya. Ya. Jangan kemudian rokaat pertama ina atau ina. Rokaat kedua wal asri. Rokaat ketiga mundur ala ala mundur ya rokaat keempat balik lagi ya, ya, ya. bukan itu aja al kafirun tadi itu ya. baik Ustadz kalau misalnya saya mampunya gini Ustadz Pokoknya yang terakhir itu Ustadz Yang terakhir itu adalah Al-Ikhlas Ustadz Berarti tak tarik mundur lima rokaat. Rokaat kelima al-ikhlas. Rokaat keempat tabat yada. Mundur, mundur. Rokaat ketiga idaja'a. Rokaat kedua kuliah ya kafirun. Rokaat ke, ke eh, ke pertama ina atau ina kan ini urut ini ina atau ina kuliah yual ya kafirun idajaat tabat yada wahad urut itu bawa Al-Quran oh tidak apa-apa boleh kalau ndak hafal ya. Kalau tapi insya Allah justru sama apa semua kan di sini. Masalahnya adalah kalau ada imam rokaat pertamanya sudah kul audu birobinas, anu Entah ini sudah. Berarti rokaat kedua alif lam mim baleni awal. Itu loh masalahnya. Iya. Makanya kalau bisa urut kalau bisa. Sebenarnya sholat sunnah bebas. Yang urut itu harus urut itu sholat fardhu urut. Kalau sholat sunnah bebas, cuman alangkah baiknya kalau diurut. Sekarang nomor lima, pelajaran nomor lima. Betul ya? ya? Saya tutup sampai nomor lima, pelajaran nomor lima. Pelajaran yang nomor lima adalah, pelajaran nomor lima, <coughs> yang nomor lima, mencintai surat ini, maksudnya surat ini surat apa? Al-Ikhlas karena yang kita bahas Al-Ikhlas. Mencintai surat ini artinya artinya nah ini maksudnya mencintai Al-Ikhlas itu artinya adalah sering dibaca ketika sholat maupun di luar sholat. Jadi di dalam sholat baca, di luar sholat baca. Loh contohnya di luar sholat ya tadi sudah kita bahas. Mau tidur ya. Termasuk ketika kita digoda setan. Dalam hati kita menanyakan tentang zatnya Allah. Itu yang baca al-ikhlas. Itu kan di luar sholat itu. Nah jadi surat ini maksudnya mencintai surat ini. Maksudnya adalah surat ini sering dibaca di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Dan surat ini memiliki keutamaan. Apa itu keutamaannya? Nih, tak tunjukkan keutamaan yang lain. Saya tunjukkan tiga keutamaan, tiga keutamaan, tiga dalil. Coba dibuka, coba dibuka Tirmidzi 2897. 2897. Ayo. 2897. Baca Pak Didi. Saya belum mendengarkan hadisnya sudah merinding ini. Ya, ayo dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, saya pulang dari perjalanan bersama Nabi Alaihi Wasallam. Terus. Lalu beliau mendengar seseorang membaca. Jadi Eh, ketika saya bersama Nabi pulang dari perjalanan, tiba-tiba Nabi mendengar ada orang baca apa itu qul huwallahu ahad, Allahu samad sampai akhir ayat. Lanjut. wajibat kata Nabi, wajibat Silakan. Wajib. Wajib terus. Aku bertanya, wajib apa? Wajib apa wahai Rasulullah? Lanjut. Beliau, menjawab. Al jannah, silakan. Mendapatkan surga. Orang yang baca itu wajib. Sahabat tanya, wajib apa maksudnya? Wajib masuk surga. Tuh. Coba. Makanya sering dibaca surat ini. Ya. Tak tambahi lagi, tambahi lagi, tambahi lagi. Ya, keutamaan kedua, keutamaan kedua. Tirmidhinya dibuka. Geser aja, geser yang tadi. Nomor 2901. 2901 2901 Ya di situ nanti ada keterangan bahwasanya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna hubbaha adkhalakal jannah sesungguhnya mencintainya yaitu surat al-ikhlas akan memasukkannya ya silakan dari situ langsung langsung aja Nabi bersabda dari mana Anas bin Malik radhiyallahu an ia berkata. Langsung aja Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda. Poinnya sesungguhnya. Sesungguhnya dengan mencintainya. Yaitu. Yaitu surat Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Loh, orang yang uh, apa ini mencintai surat Al-Ikhlas memasukkan seseorang ke dalam surga. Saya tambahin lagi dalil ketiga. Dalil ketiga. Wah, ini ini Katanya Nabi, siapa yang baca doa ini, yang isi doanya itu adalah surat Al-Ikhlas, isi doanya. Maka semua yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah. Tolong Bapak Ibu, saya kasih PR, tolong diapalkan doa ini ya. Apa itu doanya? Begini doanya. Coba Pak Didi siapkan dulu dalilnya. Dalilnya disiapkan. Tirmidzi 3475. Tirmidzi 3475. Tirmidzi 3475. Iya, Ayo baca. Nanti kita baca sama-sama doanya. Silakan Pak Didi baca dulu. Tirmidzi 3475 dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an. Silakan. Dari Abdullah Ibnu Ridho al Aslami baca an dari ayahnya. Iya. Ia berkata, silakan. Nabi SAW mendengar orang yang berdoa dengan mengatakan. Nah, baik, tirukan saya sama-sama. Doa yang dibaca oleh orang itu. Siapa yang baca doa ini kata Nabi, maka semua hajatnya akan dikabulkan. Tirukan sama-sama. Allahumma. Allahumma. Allahumma Inni as'aluka Inni as'aluka as'aluka Bi anni Bi anni Ashhadu Annaka Antallah La ilaha illa Antal ahadus somat. Alladhi lam yalid walam yulat, walam yakul lahu ahad Siapa yang baca doa ini langsung artinya Pak Didi, maka Allah pasti silakan. Ya Allah, Aku memohon kepadamu dengan bersaksi bahwa engkau adalah Allah. Terus. Tidak ada ilah yang pernah disembah kecuali engkau. Terus. Yang maha esa. Terus. Tempat bergantung. Terus. Yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah dalam yalit walam yula. Terus. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Terus. Kemudian beliau mengatakan. Siapa? Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Nabi sampai bersumpah ini. Lanjut. Sungguh ia telah meminta dengan namanya yang paling agung. Terus. Yang apabila dia dimintai suatu doa, maka dia akan mengabulkan dan apabila diminta dengannya, maka dia akan memberi. Nah, jadi kalau dia meminta pasti diberi, kalau dia memohon pasti dikabulkan permohonannya. Nah, itu ya. Jadi gampang kan? Karena di situ ada surat Al-Ikhlasnya. Tinggal nambahi depannya saja. Allahumma inni as'aluka ya bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad alladzi la baru lam yalid wa yulat walam wa lam yakul ahad hanya nambah depan ini dep, nambahi depannya saja baik bulan depan tak tes satu persatu harus hafal doa ini ya doa ini tak tes gak apa-apa kalau tidak ada yang datang saya sama Mas Dodi toh Wis gitu aja. Ya, Sakaryawan nih, gak teko pisan. Wis gak apa-apa. SP 1. Ya, saya perintahkan Mas Dodi ngeluarkan SP1 potong gaji Wis kudu apa kalau gak gini gak apa apal ya cuma diwaca wacana saja diwocotok gak diapalkan ya baik sekarang penutup penutup keutamaan terakhir penutup ayo dibuka riwayat Imam Ahmad Kenapa itu? Ibu-ibu ada us ada ustadzahnya mungkin di belakang ya. Baik. Nanti dibaca Bu di rumah, di rumah, di buku doa-doa ada kok ya. Nanti dibaca. Sekarang saya tunjukkan dalil terakhir riwayat Imam Ahmad nomornya 15057. 15057 15057 nomornya 15057 baca dari Sahel bin Muadz bin Anas Al-Juhani dari bapaknya radhiyallahu an silakan dari Sahel bin Muaz bin Anas Al-Juhani dari bapaknya Muaz bin Anas Al-Juhani salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi SAW beliau bersabda isinya baca barang siapa membaca kul ahad hingga hingga akhir hayat hingga akhir hingga ayat akhir sebanyak 10 kali 10 kali dibaca maka Allah bangunkan baginya istana di surga siapa baca al-ikhlas 10 kali dibangunkan istana di surga monggo saya kasih kesempatan satu menit baca al-ikhlas dimulai 10 kali silakan selesai. ya. Besok dites. Besok dites, iya. Bukan sekadar baca, harus tahu artinya dan makna yang terkandung di dalamnya. Tiwas mau coping 10 loh enggak. Tetap dapat pahala, tetap ya. Makanya siapa yang baca Al-Ikhlas 10 kali dibangunkan apa tadi? Istana di surga ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik, saya cukupkan sampai 5. Insya Allah kita dipertemukan kembali uh, Bapak Ibu sekalian, insya Allah di bulan Desember ya. Karena bulan depan saya uzur tanggal 9 sampai tanggal 22 saya safar jadi nanti ketemu di bulan Desember Jumat pekan ketiga tolong PR panjenengan diapalkan tetap healing diapalkan ya nah insya Allah enggak, enggak, enggak lupa ya saya ada catatannya nanti tak catat sama saya di agenda saya apalan doa Ya.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 地位绝不等。